honor tak berjalan. Tangan keluar, wasahbihi ajma'in wa Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita akan belajar pada hari ini lanjutan dari surah Al-Insan ayat ke-10 karena tidak bisa tampil jadi saya ingin Bapak Ibu mendengarkan bacaan ayat-ayat ini akan saya bacakan beberapa ayat dengarkanlah yang khusyuk dan tenang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah swt. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقى تلقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية فضة من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا Astagfirullahaladzim. Ayat 10 dari surah Al-Insan. Sudah hampir tamat kita juz 29. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran untuk terus belajar Al-Quran Mudah-mudahan kita semua diteguhkan jiwa kita untuk terus menikmati Al-Quran yang Allah turunkan. Bapak Ibu Allah, ayat ke-10 ini menceritakan tentang sebab sebab mengapa mereka masuk surga. Ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya Yang pertama mereka memberi makan Memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin Anak yatim Dan orang-orang yang ditawan Tawanan perang Yang diberikan adalah Makanan yang sangat baik Yang sangat dia sukai Allah menyebutkan وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ala hukum yang diberikan sesuatu yang dia masih sukai bukan sesuatu yang sudah dia tidak suka yang kedua dia ikhlas memberikan itu tidak ingin diucapin terima kasih tidak ingin dipuji sebagai seorang dermawan dia memberikan itu karena Allah Subhanahu wa taala Allah firman innama nut'imukum liwajhillah liwajhillah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Yang ketiga Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia takut akan adab Allah Dia takut dibenci oleh Allah Dia takut tidak masuk surga Maka Dia bersungguh-sungguh beramal Selama hidupnya di dunia Allah firman inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira kami takut nanti kelak di alam akhirat kami diazab oleh Allah SWT kami takut nanti dalam akhirat kami ditolak oleh Allah sebagai hambanya nah inilah amalan-amalan yang Allah ajarkan supaya hamba-hambanya masuk surga. Atas kesabaran ini, atas keteguhan jiwa ini, atas ketenangan jiwa ini mentaati Allah, maka mereka mendapatkan buahnya di alam akhirat. Apa saja buahnya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dari kesengsaraan disebut asyam mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesengsaraan di alam akhirat bahasa Arabnya asyam Allah firman fawqahumullah syarra dzalikal maka Allah melindungi mereka dari kesengsaraan di alam akhirat itu. Yang kedua, dia akan cerah ceria karena dia sudah melihat di depannya tempatnya di surga. Allah tampakkan tempatnya di surga. Sebelum dia masuk surga, sudah Allah tampakkan. Maka dia tenang, dia bahagia, mukanya cerah ceria, Allah menyebutkan bahwa suruh surur sini bahagia, gembira. Nadra pandangannya. Di sini Allah sebutkan walaqahum nadratan wa surura. Dan mereka benar-benar penuh dengan kegembiraan penuh dengan keceriaan karena mereka sudah yakin akan masuk surga Bayangkan seseorang yang sudah dikasih tahu seorang mahasiswa yang sudah dikasih tahu bahwa dia uh, pasti lulus ujiannya. Dia sudah senang sebelum diumumkan. Seorang yang seorang profesional yang baik kerjanya, baik dia pengabdiannya untuk perusahaan. Nah, sebelum diumumkan bahwa dia akan naik pangkat, sudah dikasih bisikan sedikit bahwa Bapak akan terpilih sebagai seorang yang akan dinaikkan pangkatnya dan dibesarkan tingkat gajinya. Belum diumumkan dia sudah senang sekali. Dan ini dia kondisi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah Allah kasih kabar gembira sebelum dia mendapatkannya. Karena itu setiap kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka bercerah ceria. Wujuhu yawma idzim musfirah. Wajah mereka cerah ceria. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka senyum karena mereka mendapatkan kabar gembira. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa yang ketiga mereka akan mendapatkan surga disebut jannah dan ini kata Allah sebetulnya adalah buah dari kesabaran mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala selama mereka di dunia. Di sini ada kata sabar, sabar, Bapak Ibu, sungguh pengertian sabar yang Allah ajarkan adalah sabar kita mentaati Allah. Ini jalan yang pokok. Sabar kita mengambil yang halal sekalipun sedikit. Sabar, sabar kita bangun di tengah malam di saat orang tidur. Sabar kita membaca Al-Quran di saat orang lalai. Jadi sabar itu pengertiannya. Hanya sayang banyak orang menyempitkan mana sabar. Sabar ketika ditolimi suaminya, sabar ketika diartikan ketika kegoliman. Bukan. Selalu kan sabar ketika kena musibah, sabar ketika kena bencana. Jadi sabar itu menunggu bencana dulu. Tidak. Sabar itu nak pengertiannya sabar mentaati Allah di saat orang-orang bersenang-senang. Sabar dia sholat pada waktunya di saat orang-orang langsung keluar makan di restoran. Dia sabar mendahulukan sholat. Itu sabar semua. Nah, itu kesabaran semua. Sabar duduk di majlis ilmu di saat orang pengen bersenang-senang ngobrol dan sebagainya. Itu semua kesabaran. Nah, ini Allah sebutkan bahwa wajazahum bima sobar. Ingat kata Allah, ini didapat bukan sekedar angan-angan, tapi ini didapat karena kesabaran mereka mentaati Allah SWT. Makanya pada yang ketiga mereka dapat apa? Jannah. Jannatan kata Allah SWT. Mereka dapat surga. Inilah tempat yang abadi dan inilah tempat kembali bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap kali kita mendengar surga kalau kita ceritakan para sahabat setiap kali mereka mendengar surga mereka menangis langsung memohon kepada Allah ya Allah masukkan kami surga Allah matikan jannah Allah matikan jannah mereka menangis mohon kepada Allah SWT rindu surga ini dunia nih Pak dengan segala isinya ini tidak ada apa-apanya Rasulullah SAW menceritakan bahwa satu kancing baju yang dipakai oleh penghuni surga nanti ini lebih berharga, lebih indah dari dunia dan seisinya. Satu kancing baju saja. Jadi nggak ingin segala, segalanya, nggak ada apa-apanya. Yang kita capek karenanya, kita lelah karenanya, kita bekerja keras karenanya, itu ternyata nggak ada apa-apanya. Dan ini makanya Allah hancurkan. Allah hancurkan. Pasti Allah hancurkan lagi bumi, pasti Allah hancurkan. Yang kita simpan-simpan, yang kita jaga, semua akan hancurkan. Semua akan berakhir. Dan kita pasti akan mati. Yang kaya, yang miskin, sukses secara dunia, mati semuanya. Karena itu kata Allah, itu bukan tujuanmu. Tujuanmu nanti di akhirat. Maka sesibuk apapun kamu ngurus, ngurus dunia, harus ada waktu untuk mengurus akhiratmu. Begitulah Allah berpesan. Ini kata Allah, wajazahum bima sobaru jannatan. Allah kasih surga. Kemudian Allah sebutkan beberapa eh, perhiasan di surga atau kesenangan di surga. Di antaranya adalah Allah akan memberikan kepada mereka langsung dengan pakaian sutra disebut harir wa harira di dunia kaum laki-laki tidak dibolehkan memakai sutra di akhirat Allah menyambut dengan sutra kaum wanita memang adalah sebagai perhiasan Allah sebutkan azina maka selalu berhias seorang wanita maka dibolehkan memakai apa saja memakai emas memakai sutra dibolehkan tapi itu semua untuk kecantikan dirinya di depan suaminya. Itu yang paling pokok sebetulnya. Seorang wanita hendaklah kan selalu menjaga itu semua untuk kesenangan suaminya. Bukan untuk menikmati semua orang, bukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa nanti di akhirat surga nggak apa-apa di dunia jangan pakai sultan sabar Allah akan mengganti semua itu langsung disambut begitu masuk langsung diberi pakaian kemuliaan pakaian ahli surga itulah harir wah hariro setelah itu mereka dipersilahkan duduk di atas singgah sana layaknya seorang raja Allah firman pada berikutnya متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك mereka duduk di atas sana. <coughs> duduk layak seorang raja di dunia kesenangan bagi seorang raja masih mencapaikan tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala memperlakukan penghuni surga dengan sebuah sambutan yang sangat luar biasa dan mereka diberi kesenangan kesenangan yang sangat megah tidak bisa dibandingkan kesenangan apapun dunia disebut al-araik al-araik jamak daripada al-arika yaitu dipan atau sofa tempat duduk yang besar nah kelebihan di surga di sana tidak ada panasnya matahari di dunia kita butuh cahaya dan kita butuh matahari tapi matahari mengirimkan panas sehingga kita tersiksa dengan panasnya matahari tapi tanpa panasnya matahari kita tidak bisa hidup sebab panasnya matahari berfungsi untuk dari proses itu bisa menurunkan hujan kita serba masalah di dunia tanpa matahari masalah pakai matahari juga masalah nah karena itu matahari di alam akhirat di surga tidak Allah pakai lagi Allah gulung matahari makanya ada surah dalam Al-Quran namanya surah At-Takwir surah di mana matahari dipadamkan tidak kenapa karena di surga tidak pakai matahari Allah firman la yarawna fiha syamsan wala zamhariro mereka tidak melihat di surga ada matahari dan juga tidak ada panasnya matahari para ulama bertanya di antara mereka lalu apa cahaya yang nampak di surga muncul di pagi hari tenggelam di sore hari itu cahaya apa kok ada pagi ada sore kenapa Imam Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa setelah melakukan penelitian yang dalam tentang berita-berita alam akhirat beliau menjelaskan bahwa nanti cahaya yang ada di surga adalah nur yudhi'u min arshir rahman cahaya yang memancar dari arsh Allah swt cahaya yang dengan cahaya itu semakin indah di surga dan itu bukan matahari tapi memancar dari arah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya cukup lama mencari jawaban ini, Pak. Saya bongkar ini pakai apa cahaya itu. Saya baca bertafsir, belum menemukan jawabannya. Terus saya buka orang buku lagi sampai lebih dari 12 buku mencari setiap tafsir mencari ini cahaya apa di surga kalau nggak pakai matahari. Nah, akhirnya saya bongkar kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Namanya buat fatwa. Di situ saya menemukan setelah sekian lama mencari itu jawaban coba perhatikan para Allah bagaimana caranya mencari ilmu itu mencari ilmu luar biasa pak benar kita sudah tinggal mendengarkan ini ilmu Allah sebenarnya kita tinggal mendengarkan tidak capek pak membuka buku yang berjilid-jilid itu eh, fatwa bertanya Taimiyah 30 jilid tafsir al tiga 30 jilid saya cari semua itu beberapa kali berkali-kali mencari jawabannya tidak menemukan sampai kemudian Sabul menemukanlah fatwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini maksudnya di sana pakai cahaya yang memancar dari arsy Allah SWT. Nah, jadi seandainya Bapak Ibu cari di tafsir-tafsir nggak akan menemukan jawabannya. Nah, itulah nah, pentingnya kita bersungguh-sungguh belajar. Sempatkan hati majelis ilmu, mumpung ada yang menyampaikan tanpa capek-capek kita. Ya, jangan sampai majlis seperti ini dianggap sepele dan sebagainya. Bersungguh-sungguhlah mengutamakan Allah. Bukan masalah apa, tapi ini kita ingin mengaungkan Allah. Kita ingin mengaungkan Allah, saudara. Ilmu Allah. Ya. Kita seringkali suka mendengarkan ilmu karangan manusia tentang Apple, tentang produk, tentang uh, eh, smartphone, tentang apa. Kita sering mendengarkan itu. Tapi coba, ini firman Allah. Kapan kita mendengarkan ini? Ini yang menciptakan air dan bumi. Itu hanya urusan dunia yang pasti kita akan tinggalkan suatu saat. Tapi ini kita bukan ke akhirat. Jangan sampai disepelekan. Nah, India yang sekarang ini Allah semakin tidak menarik. Ilmu Allah semakin diabaikan. Dan untuk mencari yang kita bertahun-tahun. Benar bertahun-tahun mencari jawaban. Satu ayat yang kita mencari maknanya, maksudnya dari mana. Itu cukup sulit. Dan itu pakai bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita belajar pakai bahasa Indonesia. Karena banyak yang belum terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah itulah warahmatullah Perjuangan para ulama sangat luar biasa Mereka meneliti dengan sungguh-sungguh Supaya kita tidak salah paham tentang Islam Nah ini dia yang kita harus yakini Nah warahmatullah Kemudian Selain baju sutra harir Ya mohon diingat nih Bahasa Arabnya sutra Harir Kemudian Yang kedua duduk di atas singgah sana atau sofa. Apa bahasanya sofa? Al-aroik ya, al-aroik. Ya, ingat nih kosakata kosakata ini. Yang pertama harir, kedua al-aroik. Yang ketiga bahwa kita tidak melihat matahari sana. Bahasa Arab matahari apa? shams ya, shams Tidak ada matahari sana. Nah yang keempat kita akan diberi kesenangan buah-buahan. Bahasa Arabnya buah-buahan adalah kutuf. Apa? Kutuf ya. al kotuf ya, beli kotuf memetik. Sebetulnya as Kalau bahasa Arabnya as Tapi itu sudah disebutkan kutuf. Artinya sudah buah-buahan sudah siap untuk dimakan, sudah masak. Di, diambil kutuf. Nah, sudah matang. Nah, sudah tinggal dipetik. Kalau as semua buah-buahan yang mentah itu masuk samrok. Tapi ketika sudah siap matang diambil sudah namanya kutuf. Nah, apa kata Allah? Buah-buahan yang sudah siap dimakan ini dia mendekat sendiri kepada kita sebelum kita minta sebelum kita ngomong kita punya pohon mangga di depan rumah kita pengen mangga itu kita masih keluar rumah masih pakai gala atau kita naik ke atas pohon itu dan seterusnya. Tapi di surga tanpa kita ngomong masih terdetik di sini. Aku pengen pohon mangga itu yang pernah aku rasakan di rumahku. Belum kita ngomong sudah tahu-tahu pohon itu datang sudah merunduk dan kita tinggal ngambil sesuai dengan posisi kita. Pas duduk dia lebih merunduk lagi. Pas berdiri dia sesuai dengan mengangkat dirinya lebih tinggi lagi dan seterusnya. Allah firman wadaniyatan alaihim zilaluha dan mendekat itu pohon-pohon itu dengan rindangnya wa khutufuha tazlila dan didekatkan itu buah-buahan dengan serikat dekatnya subhanallah kita di dunia banyak capeknya Pak pertama kita pengen buah misalnya kita harus capek mencari uangnya dulu yang kedua setelah itu kita capek pergi ke mall dulu mencari buah-buahan ke toko buah-buahan di situ. Perhatikan, itu pun di mall yang selebar itu kita capek keliling. Satu capek ngantri bayar di kasirnya. Perhatikan, serba capek ini. Nah, di surga subhanallah. Makanya kesenangan ini di surga ini jangan sampai dilupakan. Letakkan selalu di depan benak kita letakkan depan kita aku pengen surga aku pengen surga aku pengen surga letakkan sebagai cerita kita supaya kita selalu ingat itu surga seperti terlena dengan dunia yang mencapaikan ini benar Allah ceritakan ini supaya kita tahu bahwa kita benar-benar adalah bersungguh-sungguh untuk mencapainya kalau untuk mencapai buah-buahan dunia capeknya sebegitu rupa coba hanya untuk dapat buah sampainya begitu rupa kita bekerja sebulan untuk dapat uang kita pergi ke mall sudah habis pensiun segala macam kita antri capeknya begitu hanya dapat buah nah apakah mau masuk surga tanpa capek masa masuk surga kemudian kita berleha-leha bersenang-senang, tidak mau capek baca Quran, tidak mau capek kita bertahajud, tidak mau capek kita sholat berjemaah, tidak mau capek kita cari ilmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak ada rumus mengatakan berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada rumus begitu. Semua orang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak mungkin ada seorang ibu mengatakan, Pak Ustadz aku pengen hamil, aku pengen punya anak tapi nggak usah hamil. bagaimana? Harus capek dulu hamil. Karena anak yang tanpa hasil kehamilan, itu tidak akan merasakan dia bagaimana kisah yang berada itu. Makanya anak yang diproses melalui kehamilan yang sah, yang hasil dari perjuangan dia, maka akan lebih disayang oleh sang ibu dan sang ayah. Kenapa? Karena itu dari hasil perjuangan. Itu dia. Contoh misalnya nih, bapak ibu punya <coughs> permata cincin. Nah, bapak ibu hasil dikasih orang, terus duduk sama kawannya. Dilihat, nih bagus banget tuh cincin kamu ini. Kamu mau? Iya ambil ya, gitu karena dikasih orang coba bapak ibu permata itu hasil menyelam sendiri ke dalam laut hmm? dapat mutiara dipakai datang melihat ih bagus banget tuh mutiara kamu iya boleh nggak aku minta uh, ini taruhannya nyawa tahu oh, ini aku menyelam sendiri ke dalam laut nggak mungkin aku kasih begitu saja nggak mungkin nah, gitu dia makanya mengapa imam para sahabat itu kuat karena itu hasil perjuangan mereka mempertaruhkan nyawa dengan tempur mereka berjuang. Mereka bangun tengah malam. Mereka hadir majlis tali. Mereka bersungguh-sungguh. Itulah iman perjuangan. Jadi perlu iman perjuangannya. Bukan hanya PDI perjuangan, iman perjuangan. jadi, jadi jangan sampai iman yang kita miliki hanya iman warisan dari orang tua dulu. Nah inilah mengapa kita hadir majlis tali, majlis ilmu supaya kita ada perjuangannya. Karena setiap hasil perjuangan akan ada buahnya. Nah, ini semua diringkas dalam unsur kata itu sobar. Kemudian kesenangan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala macam-macam perangkat surga yang terbuat dari perak. Subhanallah. Alat-alat surga, piring, sendok, semua terbuat dari perak dan perak itu sangat bening sehingga nampak seperti kaca berbeda dengan perak dunia kalau dunia kita pakai kaca tapi untuk mencapai kebeningan perak itu itu ternyata itu hanya terdapat di surga Allah SWT berfirman di sini wa yutafu alaihim bi mereka disediakan di mana-mana alat-alat kebutuhan untuk makanan mereka min fiddah dari perak dan juga termasuk gelas wa akwabe dan gelas kanat qawariro nampak seperti kaca padahal kata Allah qawarir min fiddah kaca ini gelas ini terbuat dari perak tapi nampak seperti kaca saking beningnya qawarir min fiddah qadruha takdira yang diciptakan oleh Allah dengan sebuah ah, penciptaan yang sangat halus dan sangat seimbang sehingga tidak mungkin ditiru oleh makhluk manapun bisa menurut ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru alat-alatnya. Sampai begitu mengagumkan. Coba Bapak kalau masuk ke tempat-tempat uh, Gucci ya atau semacam hiasan-hiasan ya, pernah pernik rumah itu Bapak melihat terbuat dari guci, terbuat dari ini, masya Allah, mengkilap. Kita melihat harganya sudah sangat mahal. Nah, ternyata di surga piring-piring yang kita pakai setiap hari itu terbuat dari perak yang saking beningnya nampak seperti kaca. Subhanallah. Belum ada sampai sekarang perak di dunia yang bening sebening kaca belum ada. Itu dari surga kalau perak ya besi selalu pengertiannya begitu di dunia coba piala perunggu piala perak itu nggak sampai sebening kaca tidak ada tapi itu kata Allah hanya di surga kawarir min fiddah takdir lalu kemudian belum hanya bukan hanya itu di dalam gelas-gelas itu langsung tersedia minuman yang kita inginkan tanpa kita minta kita inginkan rasanya. Dan porsinya pas, tidak lebih tidak kurang. Kalau kita punya minum di dunia, itu seringkali kita kelebihan minum tertinggal ada air sisa. Tapi di surga tidak, tidak ada tersisa. Yang kita inginkan pas porsinya dan rasanya pas. Di dunia kita seringkali minta teh manis, wah kemanisan, tambah air, wah kurang gula, tamaguna. Di sana tidak ada. Semuanya sudah pas. Persis yang kita inginkan. Allah firman di sini, wa yusqawna fiha ka'san. Sudah tertuang di situ air minum itu atau khomer ya khomer minuman khomer kas nah tapi ini bukan khomer di dunia di dunia kalau kita minum khomer teler di surga tidak ada orang teler Homer tidak menyiapkan tenan di surga Menyiapkan kesegaran Dan Homer di surga Kata Allah ada campurannya Apa campurannya? Jahe Masya Allah Di dunia jangan coba-coba Homer campur jahe Kita karuan rasanya Tapi di surga subhanallah Kata Allah dicampur dengan jahe Perhatikan di sini karena mizajuha zanjabila Zanjabila artinya jahe ya. hmm. Nah ini saya lupa tadi menambah kosakata ya. nah ini pertama tadi sudah harir terus depan apa aroik ya matahari syams ya buah-buahan yang sudah matang uktuf ya nah di sini terus alat-alat disebut ania apa ania ania alat-alat ya alat-alat nah, terus kemudian kalau gelas aqua ya lagi aku aku lagi aku kalau perak fiddatun fiddatun ya perak ya. kemudian uh, jahe apa zanjabir apa